tandur itu Amdur itu nah Amdur itu nah Ono to ngarepno sira kabeh antas satu yang takok minta njaluk sira kabeh Kowe njaluk Rasulakum ing Rasul sira kabeh iki kitab ning umil Kama sila Musa Ini kalau balik ini malah gitu, jadi kalau itu umum Rasulullah tentang Medina ini dialek terbanyak di umil Nah, wong Yahudi nabi sing di nabi sinten? Musa, mulane ampuri duna antas rotu lakumu bagaimana kama suila Musa mingko. Antas awuratu ampuri duna ana to karep sira kabeh antas tak ento takok sira kabeh takok tenjal rotu lakum kama su Musa. Kau zaman tenjal Isa Musa perusahaan itu ini peristiwa ini kisah kalau di kuno nak bener tak dalim bener kisah ingkok itu kisah Emin kolihim arina wala jenrotan wala e rotan Waman nih wong yata bedel menjadi sepaman al-kufra yang kufur iman iklan iman Kufur diganti iman bapak lah salah satu Mau teman sesat sepaman salah satu nah, Ini kalau tak cerita, jadi nabu wala jenrotan Jadi zaman ini kurang ajar Pulau-pulau sampai yang kabel yang tidak berkecil Waktaro Musa mau kaumahu sab'ina ini kau tidak. Jadi Nabi Musa itu santri kita pulau Sing diplot, diplot, diproyeksikan, diplot ketemu pangeran. Bodoh-bodoh nyambut lah, ini gunung tulisnya Jadi Nabi Musa itu Krono ngerasa level Nabi Dia berangkat awal Ketemu Allah di gunung tulisnya lah mati sing pitung pulau, sing kau pilihan itu. Ya, eh, bisa aku ini, dede itu tekone awal, orang bareng. Bareng orang bareng itu. Aku tuh tau lah kau ini. <laughs> Jadi, dok ini dok ya, jadi eh, kau ini mau dok kaki dulu. orang Israel, orang percaya. Mengenai sampai masuk dalam minalaka kata orang-orang jarok. Saat iman gue, nak bodoh-bodoh orang apa, kok gue dok munamuni untuk roh Kesini sopo. Jadi dia mau hitung pulau gak terima nak dengan ini nabi Musa ketemu Allah padahal sing padahal hitung pulau itu yang diplot artinya diplot kaum pilihan namanya nama nama waktu Musa kaum Musa perina rojunan ini kotina Musa tuh milih hitung pulau wong anggur ketemu aku warang kaum hitung pulau Nabi Musa ya nih aku ketemu Allah dari untuk Allah Allah wa Allah, Allah alwah ya Allah ya Allah berhubung nggak percaya pengiran yang tersinggung itu nanti dia harus percaya bisa berbedak mati barang mati dari ya, umur membolak balik tinggal nabi ini bukan rasul bukan nabi jadi di perhitungan akal kak Ahmad itu berarti orang anak rasul itu di perhitungan akal di orang murni perhitungan nurani pokoknya bupati melayu ambil orang melayu bukan sakit nah rasul di perhitungan akal Barang mau pitung pulau mati, kalau falama aku dan murah, sepah mati sekarang. Nabi Musa mikir, Gusti, kau pitung pulau, kau pilihan pulau. Lah nak jenengan mundut dengan pantai ini terus kesini nak kulo lama orang sih Pagi pula pengawal kulo, artinya generasi kulo terus hilang. Mengenai falam maaf kota jumurus waktu kau laro bilau si tak helat tahu min komplu ya ya jenengan kepen mata ini bareng mau mati bareng di jumurus kemana mati bisa mau beres jadi Nabi Musa itu Rasul, jadi diperhitungkan Nak nah, bener orang hitung pulau disiksa Allah mereka ya, mama Itu ya Allah langsung Tapi setelah dimatikan Allah, Nabi Musa diperhitungkan akal nah, Nak hitung pulau ini mati Terus inten, ini pulau jadi Rasul Kalau dakwah ilaika, dakwah jenengan itu ngake umat sinten Engkau pilihannya pun mut, ya. ada debel di rumah Sekarang Allah dituruti, ya itu udah nomennya Nah inti cerita itu nggak tentang kamar Jadi nak rasul mesti diberi Tuhan. Modern diberi Tuhan. Termasuk zaman Rasulullah diusir ke Mekah langsung diberi Jibril ya Muhammad. Insikta ahlak tahu. Gue nak di bisa dirusak. Tapi jawabnya Nabi Muhammad asa ya hujan asla bima yubil menawa nak bapak era iman paling gak anak turun iman. Diberi Tuhan. Ya tenang. Ketika Nabi dan Medina itu anak turunnya wong wong kafir sing musuhin nabi meniman jadi Khalid tak bin Walid musuh besar nabi sing nak Walid bin Muhiro sing anak Khalid Khalid ada Zino orang Zino itu dia bangun berang mana dia preman jadi Khalid bin Walid Walid bin Muhiro gak dia anak berhubung gak dia anak anak angkat Wuling jadi Khalid Khalid iman tapi iman dasar mantan preman jadi yaitu sing materi saya kandar Khalid tentang orang itu Barang dia iman imannya preman tuh jadi pertama dari iman ngomongin Rasulullah matur ya Rasulullah kalau nanti mati ini tiang paling jenengan seneng. Tobat kula mati ini tiang paling jenengan gede. Terus kolit mati ini musai lama al gadam. gue ngomong sing aku ngarang Quran. Jadi paham sobat. Jadi kau nonton tempat nakalan. Diutang mau tobat istighfar ora iso. Paham? Orang jihad tobatnya sementing wiridan. Nah iso wajiban jihad ya jihad Ini di mana jihad itu ukurannya. Udah bisa pilih pernah disakiti atas nama Allah. Ukhriju dari him tahu diusir jadi tidak bisa jihad diganti istighfar, diganti istighfar nah, Jadi kewajiban jihad itu ya udah bisa digandeng istighfar istighfar. Waduh kewajiban taklim, kewajiban tapi ya itu bisa digandeng istighfar. Karena itu fardu kifayah. Bener boleh tak? Kulo materi tiang sing paling jenengan seneng itu bat kulo materi tiang sing jenengan gedingi, materi bisa lama lagi Waduh, Wah, betul ban Tapi dasar preman. Ya cerita preman, mana ada cerita preman soal apa itu boleh di killer pembunuh nah ini zaman Khalifah Umar dari Khalifah ini di PHK lebih rasa dari panglima perang dia nggak mau market gede pulau orang, kakek kakean sih mati lagi panglima kakean sih mati lagi panglima Mana kalau cerita cerita panglima tiba dibagi harus ngaji diambil ke Khalid dibeli mau ada anak berapa apa jalan yang tarik di situ jadi beli nggak Khalid Ayo, kita kita bukan Israel ini kiai ra ngandel mereka. Nah untuk bisa, pulau untuk bisa lagi. Ya, jadi lah pulau untuk bisa, gue jadi untuk bisa. Ya, dia ini bodoh bisa, <laughs> oh, bahasanya bodoh orang untuk bisa, kira bodoh bodoh sesat. Oh, politik gue divisi, divisi pulau pulau. Waman fakot belas satu. Wadah seneng sopo kasirun, sopo ngadam di akhir kitab, saya akhir kitab. Akhir kitab ini bikin bukina surat, pokoknya ada pada pulau. Jadi hampir ayat madaniya, itu dialeknya mulia. Mereka memiliki wadah kasirun, ahli Wah ya benar, umpamu iso balekno sapa ahli kitab ing sira kabeh mubadi imanikum den jalan kufara hari jadi kafir kafir kafir. Ahli kitab ku berambisi dari ana kue kafir meneh. Alasane hasatan karena diriki inti anfusihi saking awak dhewe ahli kitab. Minta lima tanpa yana lagi Sausnya yang terjelas baru ngerti ahli kitab Bahwa aku hak Fakku mongko nyepuro sirakabe wasfakulan Tegesi nyepuro usaha Ini gampang hatta ya jago ya misi go nekano sapa Allah ya misi kan Ibu ahli kita tuh seneng bomo Islam jadi kafir men. Oh ini permainan ilmiah dari mana ya? Ono macam-macam. Inna wa satanda wa ala kulli syai'in qadirin tasawwur. Pagi mulan jim menengah sira kabeh salat wa ati zakat. Wa ma wa ma tepo. Wa ma tepo itu kodimukan ngajono sira kabeh ya misi dunia wa Apa saja yang kamu ajukan demi diri kamu min khairin sangking kebaikan To'atin kasilatin batin silaturahim wa silaturahim Taji dulu mengkometu isi rokafe Ima indah woyo dan kesana Siapa saja yang kamu disini atas nama kepentingan awamu di Artinya kaya kaya nama lafi Taji dulu indah woyo indah woyo Ima tak malu Pokoknya kan kau mengucap sopa ahli kitab Mengucap ingin layak kula jana Orang masuk ing suatu sopa ilah makanan Dan orang soro Kecuali yang yauki Orang nasoro saya ya ini belum wajari kora dan kaya yang butuh Madinah Dawud dari kan konar kulajen Sopo yang butuh Madinah wana soronasi Lama tanah dulu semangsani munajoro berdebat Mengenai kurang bolak balik ya Eleng-eleng kode Pokoknya kalau ayat Madaniya itu mesti polemiknya pun ini Eleng-eleng itu pertama Pak Madani Ini ketok teori itu benar jadi ini perdebatan Iya, Mereka pada zaman makia gede ngantem bawa waktu musir Macam bedui Memekang bedui Nah ini pun ayat nama Madaniyah, mengenai perdebatan ilmiah Nabi tidak debat Lama tanah dulu, semangat ini munadoro debat Sopo Yahudi Nasrani ini ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Eh kolal Yahud, debat ini ngarepin Nabi Corong Yahudi layak kulara ilal Yahud Orang masuk ke suarga sopo ilal Yahud Wakola Nasrani layak kulara ilal Nasrani Terus Nabi jawab Tilka, saya mengkono mengucapkan Waktu jadi yang dua Mbak Mbak Mbak Mbak ini wangan Mbak Mbak Mbak di Mbak eh syahwat itu untuk syahwat yang Yahudi Nasrani al batilah yang kamu kau mengucap siro kafe hati nekano siro kafe dulu hana kau yang dalil dari siro kafe kamu nono siro kafe itu sama Kalian nak sama dengan jadi ahli jannah di ya setengah Yahudi Terus gue mulai nih, mulai sama takut ulama-ulama Mesir di ulama Mekah Mesti gede dari itu Kewong Toreko ngeklaim awalnya mursid ila jannah Ini saya nama Toreko dia namun suara Ini silsilah, silsilah itu Rasulullah Tapi geding Toreko ya sesat, mungkin tidak geding iya. Tapi itu bener ya keliru Mereka Tilka amani humat ini wong suarga neraka Usul khotimah kelewira jelas tapi harus ngeklaim Jadi geding keliru, jelas itu Wong soleh, wong wiridan, geding Tapi sampai iman itu ya keliru Lebih <laughs> keliru, oh. Orang mesti minah di jannah ujuk-ujuk so, anak buahku nak kesesat tak gandeng tak guna warga jadi kan mesti besar kalau kok ini tidak urum amani urum dari syahwat urum al batila repot kena kelam kelam lo nak satu kotir banyak jahat sering ngendikan ngoten banyak satu kotir tak ngendikan tidak ada orang mencintai saya atau memuji saya kecuali ketika dia tersesat terpeleset tak gandeng ila anak hidup dia sampai satu kotir saking angku yang ngendikan umpama Husain Apalat saat sesat di roh aku menangi tak gandeng Husain alat yang sesat zaman waktu di wujud ngaji bermuatin kiai raro tarik wah jadi wujud gua rapat dimulai kau sini cendera kaking Husain sinten al halat Husain al halat itu periode lima fakulus dimulai dia belum beruntung tahu sekarang dia pergi dan Allah itu memang tenang itu dan anal hak anak hak anak hak anak hak itu ya aku ya Allah anal anak ini kau sini cendera dasar orang Indonesia orang itu tukaran ponis nilai jam sama lu soleh, nah orang toleh soleh mau dari saya langsung mau buka aja itu aja sekarang fatwa fatwa itu berbulu, bulu tenang tapi ketika dari karya alam sorry ulama pakai simpon alim alim pun mau tengkontrol Jadi wali sama nak mau tengkontrol Segini kita buta kita buta siri Bagaimana dengan kaulul wali di huibadi? jadi jahilat itu bahasa pakai wujud di saat gak sadar bilang anal hak anobo mati jadi lawo orang orang yang saku kecuali obo ikut dia hukum itu rata-rata lama angkatan di Zabera dan sore ini seorang pun radi nalar karena kau hukum itu hari gue iba saat gak sadar jahat itu tidak kena hukum tapi yang buat zaman Husain al Halad jangan juga nama pancung gara-gara muni anal hak terus terus wali sama zaman itu jadi Jenar artinya nggak tenak jenis tatanan fikih pancen ngeri mulanya fikih maring rusak rotor itu kapan mboten senang fikih mulane sampai jadi anekdot mantapak kok hawalam ya tasawuf itu mesti jadi izin perkara rusak paham gitu jadi uang tasawuf gak fikih fasik tapi pergi gak tasawuf jadi kafir zintik ini mau jadi edan mantapak kok hawalam ya tasawuf di kota Masrako tapi wa mantaso taso wa pawala apa kok, oh, itu tak jago jadi tiga versi itu contoh gampang dan sampai di mbok kan di mbok lagi seneng seneng ya sholat kok pun sumpah nangis aku boleh so sholat jadi sholat gitu seneng sampean Sampai pergi sholatnya kira-kira sah orang gue peki sah syarat saya peki menyangkut aurat tuh mani nasab boleh aurat ngajar bukan hilang sholat tuh batanya orang sholatnya sama poni apa? orasan orasan jadi sama pakai gajah, nah, menjajal, nah, jadi korban ya, agak lor kan. Ono uang Islam juga obat pertanyaan haji. Coro kiai seneng, wong sombong keduanya no, jadi haji. Terus haji, pergi, kira-kira hukum apa ini. Mardut kan? Ya? Tetapi nak buat tasawuf mau nyaman. mau seneng sholat, gimpun. Ya Wah, mahabane Allah empun tasawuf ya penting niat ya kan? beres kan bener rumah sampai pergi mesti rusak ayo sampai pergi sholatnya sampai harus bisa sampai pergi ya kamu nih sholatnya lah ngono pekeh aku di mau nis pilkada rusak oleh mau mending pekeh rusak mereka nis tiap sing kadang kaitannya bawa Allah sholat aja tak gampang sampean duit tangga atau di wong tuwa awam sholat rubuh gedang sama harus puneng sholat banget dari sholat tapi sampai kan jajal peki mesti kira ayat tuh kilu bil makna gitu fatihah tuh kilu bil mana gitu nggak rukuk ratu maknina nggak aurate gue jengkini keliru gue sembuh intinya gak sah sakit bener begitu sadis Waduh keluar nu sering nih, Jumatan orang orang batang pulau zaman pulau kan ada ngontrak nih bang, jadi kulo kemak bang. jumatan ya orang pulau, imam buat pati ajaran bener, sebelah orang pulau. Saya ditanya sama tadi, kusur buat nanti ya, ya, ya ada, ya ada apa mau ya ada, nggak usah. Kok buat nanti batang pulau ya, mau latihan Jumatan umat loro ya sampai. Eh kan buat nanti orang latihan bikin Jumatan, terus ujuk-ujuk syarat saya kudu batang pulau di jalan kami. Dor Imam Syafi'i kan, syarat saya jumatan bunuh arba ini syaratnya jalan akroron kamilin mustautinin syaratnya kan kuat uang batang pulau rijalan kamilin mustautinin nah, saya tak apa aneh diwali ngopo tiang kawitan dawa kawitan di jumatan lagi pun gak jumat batang pulau bahasa biye lo iya anak ujung-ujung semua kromo gak ya. gampang gak batang pulau nak desa nyaran desa binaan. Ujung-ujung sampean kawitan di Jumatan di sana batang pulau ya ora batang loro. Saya itu melani terus ngendika zaman Imam Sapi Ije sugengnya sering ngendika. Umpama madzhab itu didukung hadis soha, itu mesti jadi madzhab. Jadi sebetulnya Imam itu sering ngendikan masuk hamnal hadis bahwa madzhab. Oh, Pokoknya madzhab itu bisa direvisi setiap saat ada masuk hamnal hadis bahwa madzhab. Yang karena soha soha, itu madzhab. Lalu sama nak tahu ulama-ulama alim kata saya Muhammad kata Kulo toro benar fanatik Sapi karena Imam Sapi sendiri ya enggak Ya artinya apa? Andai kan sampai nganggo mata pakai paku dari Imam Syafi'i itu ibadah itu dirusak. Mereka ibadah itu gini wow contoh paling gampang sholat entah. Sampai yang jadi keluarga banget. Jajal sama pakai gak rusak. Ngukumi fasek rumah itu gampang cara pakai. Sama tak rusak nak sampai nak itu fasek kafe kafe balik termasuk aku. Mesti fasek ya nggak pakai. Misalnya masih nabi atau orang sepupu. Hmm. Buat sama jawab cara pakai. Sepupunya sampean. Di sana, nabi apa? Biar ajnabi ya, oleh dikawin, wah iya, ini apa? misalnya Misanan gue oleh dikawin. Lu sepupu semuanya malah. Tunggal apa Tunggal apa Tunggal tenang sakit kawin. Eh, sakit kawin. Oh, sepupu pak, tunggal apa Tunggal pak, asal dikawin. kan, misalnya Zaid tapi Umar gitu dulur. Anaknya Zaid, putri. Anak ini putra, oleh dikawin betul kenge. Cara kenge gak jenab ya, Berarti matun puasa. Padat Jawa iku ape misanan lanang itu ngumbo dia ya guyon yo. Ya, ya biasa aku ora tidak biasa pacaran. <laughs> lu pasti gua lho gak. Cara fikih delok ada biasa sering, to sering jago nek adrabiah hukume paten boten. Kulo iki sak jauh paten kabeh. saat alim-alim iki misalnya misanan seribu ya. Iya enggak? Lho tak bakal mbek tangga mbek rondo enggak gak sana Pekeh ku ijma, sepupu ku gak mahram. Nah gak mahram gak kena hukum lho. Ajnabi ya kan? Nak hukum ajnabi ya piye hukume? Eh. Nazar oleh. tak kamar diwian yura oleh, sama diwian buat nasa gitu Sekali menagari ini hukumnya fasik tuh Lah iya fasik. Lah nek iku mbok turuti wong rasa dadi wali kabeh gara-gara kumpul misanan tuh fasek misalnya saya ini Ahmadun Kiai kena status fasek gara-gara saya jagoan ambil misanan nih konsekuensi hukumnya berat sopen wadun rasa jadi wali mereka mereka fasek berarti kuabe kasih di wali ini madun zino kabe mereka wali ini apa? fasek saya mau pakai gak ekstrim Lumpuh mau pakai foto rutin ini akibatnya lu bisa kan mikir cara nuruti peke apa lain Zaid bin Umar anak ikan kan ajnabiyah sepupu ya ajnabiyah kena hukum apa la yahrumun nadhar wa rumun huwa gitu mboten hukum lah nak kena hukum kayak rumun ya rumun kan kita mesti melanggar ngadat kita bemisanan wakra ketika sering melanggar kena status fase kan mau melanggar hukum Benar satu fase madun kiai. Fatwa yang fase kan tadi tomo bodoh, nera kena. Berarti uang modal yang fase tuh gue fase. Fase rusak. Oke oh, iya, fase mulai. rusak apa? Artinya betapa ya hukum itu begini. Nah, mulai dari kiai gue aku tuh ngalim. Arif, dari orang kedar ngalim nih, ya, wonten wonten arif. Nggak gue oke. mulai nono kiai gak gue ya. Aku tadi pikir, kok lu dinas sini buahmu, mu <laughs> orang iso sini gitu. Wani di sini sana deh. Eh, Lihat sinapnya gimana dengan mata dora itu? Rawan. Ya bukti kabeh gitu kan ini gak dua, gak dua nyali ngelakoni pikir kan. Pak yang dua nyali yo, ya, ya orang berbunyi Indonesia. Masuk jamaah tabligh lho, ragu kuat. Nah, itu kena hukum mata adat itu. benar bukan paling jamaah tasbih kuat ikam nih masjid suka yang fisik-fisik nggak ada pun kuat jadi mulai nak mau nah terus akhirnya ulama-ulama menyangkut wali nikah itu syarat syaratnya adil gak pun terus syahadat dari nikah sahid sahid itu wajib adil pun sama nak uji fakir pada bahasa untuk wali ya ya pun adil kan syaratnya sahid nikah di sini dua sahid syaratnya namun dia adil gak ya betul adil artinya berapa sahid berarti umpama hukum kepingin dituruti muride juga gak adil, Sek Wali ya, Pak Sek Hasil perkawinan atau perasaan jadi sini. nopo? Iya, Berarti warna itu ijazah anak jadah Di ekstrim no begitu Lan nah, iya, aku, iya gue Armando Masa aku mau ngalim lagu seneng dari Islam biasa Perkara rumput, jadi Islam tenaran rumput Bala yo, ya, bala itu dan nasopeman wong aslama akan nyerah nasopeman wajah wajah Allah hilang Eh, engkau dari amri. Sing mlebu swarga wong sing aslama wajhahu lillah. Sing menyerahkan dirinya lillah marang apa? Eh engkau dari amri. Tegese nurut sapa man di amri ya paring perintah Allah. Waktu sholat dan tertentokno apa wajib wajah li anak wa asyraful atau Karena saat temen wajah wa asyraful atau Fakiru mengotil yang wajib wa Allah Nah uang wajah diserah sirana Allah pemenelian ya. Baik syarat yang di suarga itu gampang Yaitu Islam Mana menyerahkan diri maring Allah Tapi orang tambahan bahwa kalian teman itu muhsinun Uang sing ihsan ngelakoni ihsan yang wahidun itu wong sing ngelakoni tauhid tauhid tenang ihsan maksudnya orang sekedar iman tapi ihsan Pala rumong kayu kecil mana curi teh iman itu roh di orang yang ingin ngira iman. kalau kau pun ada iman lah misal. Pokoknya tidak butuh santi nasor ala syain orang orang sobong nasor ini pala syain ini atas kebenaran apapun yang buta tinggi. Maka korot bisa lah ngapiri sebuah bukti bisa lah. Namun ya udah agak bisa bisa. Bisa ada kepada sino dalam ilmu. Bapak Lati lan kitab Sobat Nasara ya satu yang jual asin Orang ono sebuah yang bukti bala asin Mutasi ya kafarat Wong Nasrani orang ngakoni kenabian tidak Wakum halil tei farikon Yaitu Yahudi Nasrani ya nang kita Itu kodoh moco kita Ayu munazal ali indeks kitab yang bimborono mare Yahudi Nasrani Jadi guru parpane Taurat ya itu Bahwa fi kitab hutan iku ing dalam kitab Yahudi Tasdik bisa tim bener Islam Kodo wa kita bin itu tetap ing kita kitab bin di bumi di ini kai bener Nah, mulane imane kita itu jadi nak wong Yahudi ngapiri Isa. Wong ini ngapiri Musa. Mulane khase wong mukmin iku kaya ning gone ngakiri surat Baqarah sing kita wajah bolak-balik napa? Lalu nufar iku bena hadir mir rusuli ini loh dengan akhir surat Baqarah kita kan bidira wajah apa Lalu nufar iku bena hadir mir rusuli. Jadi khase orang mu'min itu sitok niku yaitu kita orang beda-beda no nih rasul maksudnya kafir rasul kita iman imani jadi sing beda no mukmin abe wong kafir wong Yahudi Nasrani nak wong Yahudi kan misalnya anti Isa wong Nasrani anti Musa lah kita mukmin amanah Rasul bima unzila lagi mirabbil mu'minun terus turun amanah sampai terus terakhirnya keputusan kita iman kita kudu nufar ribu baina hadin berusuli jadi kita orang beda-beda no Rasul mana nek kafir Rasul kita imani lanu fariku orang misal misal itu mana orang beda beda no dari lanu fariku nih ini kita orang beda beda no kafir kita iman kada jika kau yang mengkono kono kama kola haula kola nala ya alamu nabi tak kau diucap soal nala ya alamu oh, ini bukti teori lo bener jadi Quran sing diturun oleh Medina itu gak katanya ya Yahudi Nasrani. Nah istilah nawang kafir Mekah, Iku istilah kada nikah lagi nala ya lamun. pak. Ya? Nah istilah ngomong kafir Mekah, wong sing ora roh. Ini sarai jalan ayil musyrikuna minal Arab. Paham tuh nih. Ini mulai bener kuncinya ilmu kunci ini. Jadi nak tangguh wong musyrik Arab kita Allah di nawa layak lamun wong raro popo. <laughs> Jadi dia kok ayil musyrikuna minal Arab. Berkau nak mes dan periode betina itu dia lagi ilmiah. Mau cinta tafsir lah paham. Atau enggak mesti itu tarik Jadi pinter karuan. Itu kutare. Kada jika kau orang ucap di nala ya lamu nawang sing ora roh Air musirku nam nal bau bahwa ini misal kolim kaya ya Yahudi Nasrani Jadi artinya wong Yahudi ini sing mesti roh ya ibu roh kaya sing raro tenan lah Fawau umum kata Allah ya kemudian aku kumya mal kiamat ibu makan Biar hal kuning dalam barang sing mereka selisih Waman te sopo Tapi ini kena artinya nabi waman Kita sopo adamu itu lipi mantini bang sangi wong mana mas dan bukan tiga sida wa ya itu karo yang tadi disebut yang dalam masa masjid apa ismu asmana uang paling dolim uang sing ngalang ngalangi mencinti Allah disebut asmana wasalan kumadang sebuman di khorofi yang dalam sak masjid masjid masjid sak masjid biar ini dan ngono ana anu tak kok ana masjid loro kiai ya bisi mate ini masjid masuk ayat iki bener wong paling dolim wong sing rusak masjid artinya yang rusak masjid itu disebut asmane Allah wasa fi khorofi ya tuman ing dalam rusak masjid Nah nusa itu bilhati ngerubono kita orang Arab. Saya lele kita ngerubono masjid kan orang Arab. Tapi mungkin yang kedua ini madun. tapi tak cerita ngosono. <laughs> Masjid diciptakan apa? Kosong. Misalnya Pak Madun kayak populer. Berhubung dengan masjid ini terancam dengan rumah mantu tuh ender. Kayak masjid tandingan. semengaruhi umatnya di Jumatan itu oh, imamnya orang alim atau imamnya fasik ngawak ah, soleh itu termasuk tak takdir lo <laughs> kan kan masjid-masjid yang krono konflik terus desa-desa dari masjid loro dan takmir berubah sekitar mbok <laughs> ya jelas nak rusak nggak awit takdir tapi buat maksudnya ini tidak saya ekstrim itu kalau sekitar jalan Tumurun apa ayat hal haling abari anir Aladina khorobu berita mukaddas Awil musyrikin nama sedu nabi amal dia. anir Awil musyrikin Utawa ayat ini diturunan dengan musyrik musyrik Mekah tapi bukan berarti ayat ini madaniyah ya tetap madaniyah kalau ini anu, balik ini amin awfil musyrikin utawa ayat ini diturunkan orang musyrik tapi bukan berarti ini periode kia lama sotu sepansane nyegah sopo musyrikin anabi amal hudin ya ini kiki sang itu jadi diturunkan orang yang orang musyrik tapi dalam konteks suhu hudin biya iya, berarti suhu hudin biya periode nabi sama temudi, Medina malah temudina akhir Nabi mun badhe kabundut Bang kan ya? Ini diturunkan oleh kaum musyrik tapi ini konteks suhu dia Nah itu berarti malah Nabi mau naik kapundut. Kan tiga tahun sama Nabi badai kapundut tak haji. Jadi peristiwa nama dia. Berarti umur untuk Madinah malah pun gak ada pasukan Nabi. Dan Nabi berarti haji di alang-alang itu yang musyrik. Paham ya? Jadi apa musyrikin yang kena itu gak mempengaruhi ayat itu yang Malah ini yang tua. umur Nabi berarti nama kabundut nggih kan ini kan peristiwa Hudaybiyah menurut Nabi pun berarti menghaji oh, ini dari haji wada. Paham ya lama sobat Nabi amal Hudaybiyah tahun diturunkan surat Fatah kan surat Fatah termasuk surat pun Nabi pun berarti apa? Kabundut. Oh, Ngomongnya tarang dulu Mulai kama kana lagu ayat uluha ila khoifin Mulai saat yang mengkono-mengkono kabeh Maka kana lagu murah-murah ikut diulai kau bayat ilah ila khoifin Kecuali bertiga Lalu fitunya kisu dan gelar berada ada penalti. Lalu kedua wong kakek fitunya lalu boleh musuh-musuh Islam fitunya kisu teka inaan walam gelar berada ada penalti. Wah wah wah ada penadim an arun rokok. wana jalan tumurun nama tu anak mangsane nyacat soal yang hukum yang bikin hasil kita di dalam nasai bukan begitu Ibu nasai bukan begitu nabi zaman tengah Medina 16 bulan itu sholat pada bunyi. Itu muka dan jadi Nabi itu pernah 16 bulan sholatnya madem ini betul Mukoda terus jinasa madem ke kiblat tapi Yahudi kan kecewa gimana agama mulai ini kalau bolak balik ngomong ke jenengan di pangeran buniati kiye selalu ada hal-hal lahir lah hal-hal lahir semuanya perkoro di Nabi pertama tengah Medina ini 16 bulan pertama sholatnya madem ini betul Mukoda Nah, lah komunitas Medina komunitas Yahudi lalu Yahudi gak ngelawan Nabi Kau dia ke bagaimana gak betul ada mereka bodoh-bodoh ke belakang betul mukodah paham ya warang Nabi kepengen ke yang Mekah Wong Yahudi komentar ah Muhammad ke di Ka'bah balik kangen keluarga ini orang patut diadili. mana nih mana kangen keluarga ini kecewa kau tahu kembar kiblatnya nanti apa kembar itu tanda tenggelam ya piye kersane pikiran mulai piye sunah pangeran mesti gawe agama iku mimpi beda lakon wis ada sunah pangeran kalau kaya ini sebab menyangkut nikah nabi bujuni akeh solo uang sing ingkar dia kuat gitu kan kalau karena nabi lama sabulo ampuni sampun nabi. itu orang ribet ngurusi uang wedok, bujuni nabi tuh solo Ya wonten nggak mati, Wonten contoh lahir itu perang. Wong santri kula kan ada tanggal. Sirine perang yo boleh. Perang dadi wong rondo, wong mati. Gara-gara bela Nabi wong mati tenan. Mati yo pet rondo tenan, pet yatim tenan. Mana sampai kuat cah Islam fanatik iki kados aliran sing aneh Iku pura Nabi Isa. Kok gak iso, gak iso nrimo konsep perang. Perang wong mati, mati udah akibat rondo rondo udah akibat yatim berhenti Mulai saat ini gratis ahli Asof ini ulama-ulama saat ini kan kuasa oleh sirine nabi di garwa kata sampai sirine perang kok kebingungan dan jelas tren modern ini tak balik kamar tren modern mau anti perang dia anti poligami tren modern kan secara umum mau anti perang dia anti poligami juga terus lahir kau jin melawan bahwa Islam itu nggak bisa disamakan saat itu di mana perang mati anak eh, mantan Abu Sufyan Siti dia ini itu tua tidak ada tidak ada Nabi Sallallahu paling ada apa apa? sing cara fisik itu kena saudara gembrot Mungkin sama jelas tentara-tentara, tentara sih bojo di atas umur lima 50 tahun. Sudah kira-kira paling bapak ini udah Zainab, paling ayu Zainab, terus Aisyah, terus romla sama julia kemudian ini tua standar terus ngurus wida nanti ngurus wida lima iku wae bergorondo perang Maria amat rata-rata Ismail lama Maria lah. jadi tren modern itu menuju anti poligami dan anti perang nah cuma sih nggak disadari orang modern ya kang Romanto ketika orang modern anti perang apa faktanya terus gak mau perang perang dunia satu dunia dua sampai saya ini ya sama pembunuh itu sih ngecelek nama modern itu kan repot ini yang saya ngomong kata real ya zaman tragedi Poso Laskar Jihad itu ngirim pasukan ke Poso zaman itu presiden itu kita anti perang itu bisa suruh bagi senjata itu perang agama sekarang sudah ada ada karena kasusnya politis setiap penuh perang agama kita ngeklaim itu kan politis Amerika saat nyerang Irak, ramai-ramai ini tidak perang agama, perang politik umat Islam juga diyakinkan kali itu perang politik begitu juga Sunni Kurdi perang ambil Saddam juga perang politik jadi semua perang sekarang itu berusaha ditemakan nggak perang agama ya memang sudah susah memahami ini. cuma katanya ada Romanto ketika betul kita ada perang demi agama apa terus tidak ada perang apa terus tidak ada pembunuhan Mereka kalau seneng Sigi Boy tentang Republika Kalau Allah itu betul jahat Karena bikin tsunami yang membunuh seribu orang apa tidak lebih jahat saat Hiroshima Nagasaki itu saat dibom sekutu itu yang mati saat itu itu seratus delapan puluh ribu jadi kalau dihitung bahkan dihitung dengan gam kecelakaan lalu lintas sama takut di data polri mati ini orang Indonesia karena kecelakaan per tahun dua akan dibang korban perang Vietnam Lalu gitu tetes iki, kira tuh dari rata-rata nyawa mati 6, kalau kecelakaan. 6 ping atas dino pun gitu, Nah 6 ping tidak. pun swidak. Ping 300 tidak dino itu mau pokoknya ribuan ini intinya gini mas Rumanto betapa manusia itu lupa saat Tuhan setengah sadis karena kita tidak memahami kayak tsunami gitu dari rohman kok tsunami itu tapi kita lupa dosa-dosa manusia yang kayak itu tadi kecelakaan di jalan kecelakaan karena Hiroshima pada biasa itu jumlahnya selalu lebih banyak kecelakaan di Irak perang ribuan itu pintar setan seorang ada langsung awal salah jadi eh, itu semuanya lalu bener ya Widi zaman Nabi kita kok ini sampai nak maju aja begini dulu jiswal mat nak orang Yahudi debat gue gue coba rumah no nyerong kan kalau Nabi kita kok ini mat nak orang wedus mati langsung sing mati ini sob zaman Nabi ya Allah ya. agama gua aneh sini mati ini Allah langsung haram sini mati ini lewat tangan manusia halal kudunya tangan manusia berlimutan dosa Pedut materi orang tuh, agamamu kuat tenan. Pedut mati materi sobat tau boleh ya, agamamu kuana tenan mas. Materi orang tuh haram, jadi mas tangan itu mau halal. Begini kan orisinal sih. Ini materi orang cakep elek itu orang bare. Ya. Mulai ini itu tema Yahudi, jadi kita lihat. Mana benar di Ali, Sayyidina Ali tahu sebaran dunia begini. Sayyidina Ali terkenal babul ilmi, gue tau kalah nanti. Nali, jadi ini sakit ngangkat sikil situ, iso. Angkat juga malih, juga ya iso. Mulu jadi dalam iso berat. Lalu lagi banget. Berarti, gue bikinnya pinter-pinter, gila juga. Jadi cara aku model Yahudi tampak macam nih. Gue kok pede rumah umat. Pede, pede eh, iso. Jadi dalam ibu cium, gue juga lagi dilek cerdas-cerdas. Mulane ra orang sowa Islam lugu ra ono mulai bisa pemimpin ku sidik amanat tabligh mesti ana patonae wa akal-akale. Dari orang kiai bodoh tidak wae kiai ini kon guru lugu sesat. Yang tinggal si sifatnya Rasul sidik amanat tabligh terakhir orang patona cerdas nalar. Wah akal akal ini lugu belum merapati ngalim ternyata tuh belum nyadok sampai itu. Soalnya udah kota sampai canggung merah nanti dia nonton tuh jono nopo patona. Lagi ada teman teman unsur cerdas itu. Bukan saya ada. Nak kecerdasan rekayasa keliru, maksudnya terus ngakali wong. Lalu bodoh lugu, anak anaknya orang sini bapak, eh, saking pengangguran nih. E. Bojone rasa ngidolak, saking nunggu nih malah ngidolano tonggo malah nengkil malah repot <laughs> sange jadi gak iso nak rasul sedikit tapi tablet pun fatona karena ini energi ini yang buat debat sama orang Yahudi buat ketahanan hidup Nabi juga betul satu orang betul sakit perang gawe Honda. mengkawan pasukannya Nabi musidir melawan pasukan sekutu Ahzab berhubung cerdas wonten faktor Honda sama nafari susul ngeten nggak kan nanti damel parit supaya pasukan kuda tidak bisa lewat karena kalau misalnya kuda lewat ngeten ngeten gawe konda terus papat tenggene luar Medina makanya kalau sampai pasukan masuk Medina sekali mati mati dan sana itu jadi lawan di papat di luar kota itu jadi butuh patuh apa orang-orang rasul tuh juga sama orang rumah rumah rusak semua orang-orang rasul orang-orang tak ketang tanganku orang-orang wajaran sesak Ngomong karuan sifat wajib Rasul Siddiq amanah tablet Fatona Fatona itu tak takutnya kiai paling bodoh ini Fatona cerdas Tahu di kiai di Fatona kukura ada nanti Terang-terang, saya sesat ya Bodoh-bodoh ini dia ngajak ngomong ya bodoh Mungkin asal nanti, Aku suratin nabi ala rasulullah sabar itu mata wajah sekiranya madep opo Walilahi dan ikut dua wal masyiku tayi wetan wal maghrib bulan pula baik nama tu malu Mokang ning diwe ke madep Masa mau wajib Mokang kono kode wajib Tapi kiblatnya Jadi pengetan ngulon kabel kiblatnya opo Model aliran wajah itu Inna wa satem na wasi wa nudan sing wasi Kaya eh, sa upat guru kulasin Dikisi jembari ya, upat guru kulasin alimun Terus dan sing besan Wakaru lan podo ucap sopo Yahudi jiwa diwawin lan wau wa dunia tentang tambah jadi sebagian kira ayo rasa wau langsung pohon ayo ya dan Nasrani wa man zama anan malaikat abanatu kita sudah bawa maladat Allah ngangkat anak kita sudah ngalap sopo bawa maladat Wala dewa sopo wa ta'ala subhanah mau suci Allah Balam bala ikut jawa mau dewa pawai bisa mawati wala jadi keliru rawa darah ini anak ungkap dewa Allah kabeh ya apa milkan apane hak milike wakil kan lan hak ciptaane wa dan lan keperbudaane wal malik wal ya utawi unsur miliki itu nabi milada itu lelawanan dari milada berak milada itu unsur genetik jadi harus dimiliki jadi nak milada itu ada unsur Allah yang jadi Isa ada unsur Allah sih yang jadi Isa Wau kira dan kentak beno biman lan mata liban karena menang lima layak maling barang sebenarnya ini mal cara aku malah ya kil nak man kanggo napa yakin tapi ini nggak gimak, menang lo sekerajakan Pulang di sekabian iku wabil kemarin awal kon itu untuk kafe yang mungkin ada situ jadi usah mawat jualan di udah awal sih menciptakan langit dan bumi Kau ibadah kau donar gani putus nasab amron ini perkor Kau nama ya aku juga mengikuti dengan tidak sebuah lah kemarin amron pun ono siro Kau ya aku kau nopo amron ini kabel ini sing dari perkara kamar gini Jadi kabel ulama itu ijma ya Amron bel kholton gen tengah rumah Jadi Allah nak ganti amron itu cukup full betul Amron deh. Tapi nak gawe kholton tetap orang tahapan Ini yang gak dipahami Jadi Allah gak ada istilahnya tadi Kapan-kapan udah langsung Ini sing wajib paham kiai Ala lagu kholku Wal Amro itu sesuatu Amro ayat nama Ala lagu kholku well amru ala ini ngolah kecewa al kholku saya kholku wal amru lan Nak Nah kholku kabel ning sunatullah itu mesti ana tahapane. Kaya Allah langit bumi, itu tadi ayam. Bahkan cuma gaya anak amdun itu ono hamil, dari sangat ulan. Paham? Jadi nak gawe itu mesti ana nih. termasuk gawe anak gua sangat ulan. Lah Berarti kun fayakun niku ning amru, Kabel sing kun fayakun wa idza qada amron niku fa ena fayakun lahum fayakun nah amru amru masih cukup pet mulai bahaya amru contohnya ngeten suamian kiai sufi 10 tahun ujung ujuk kena amru terus selingkuh <laughs> zina tenang rubah tenang tapi bisa dibalik suamian dua jiwa 10 tahun kena amru tidak apa-apa tobat ya mau masjid tenang ya nolangnya tenang amru masih bener mau Mulai ya aku kau libal dulu, tapi kau di hati ini, sekali kualik kualik tenang hati ini. Gimana? Am, amru, Nakonku gak kedua suwi Nakonku <laughs> gimana tapi nangku itu lah ya Pak Marno sudah sepuluh tahun jujur selingkuh sakit Gimana ya sakit bajingan sudah tahun preman justru paling itu perlu lebih masjid panggil tenang kau orang lain tak suci, kan berdino dengan jam kau ibal gue sakit kau biar lagi kau hati, mulai mari hati. Kau tadi seneng jenengan, rom jenengan terus suwon, ujung-ujung ulang gak suwon, terus posisi anak sakit mau, nah ya, pangeran kesan. Iku penting tenan. Bojone sampai lho iso ora sampai lucu banget kan kesuwen kajar tenan aku tuh bojo iki. <laughs> Amro, padahal barmune was gak ada warisan terbaik kecuali emas. Tapi Amro kok pacaran itu Amro. sekali sewenang sama kan menyerahkan segala deh <laughs> ya doyan tenan segala deh tinggal lanang <laughs> akhirnya hamil tenan tapi sekali tobat Amro, tobat tenan Nah, aku tuh betul sakit lah, sing ida kau tuh ambron, amroh, gue pakai nama aku lalu kun. Oh, iya. Nah, kan aku kan betul, Aku kan tetap wanita tahapan ini sudah sunat tuh. Dua pergi ke nih, gue tuh ada lawan oh, angker sana kira ini ida kau tuh amroh, benar saya nanti pikir amro deh, Amro benten. Ini nih jelas mau tentang sesuatu lagi, ala lalu kontu ala amro. ini nujurah benten ya, wonten kontu, benten, amro. Lah amro ini sing riskan, Amro kau, sami riskan enggak saya ini jadi sufi anti duit anti di politik. Ah, mau cucu doyan gedek. Ya aneh diwali tapi sakit sama ngucap kiai politik. Jadi coba terus semuanya saudara kau semuanya amal. Ini sufi sakit amru mana ini bener cerita-cerita fiktif itu versi saya terkenal ke sufi ah, amru amr selingkuh tenan versi saya mana kalau sering kau kiai sih versi saya amru loh tuh ramah gak sampai enak amru rubai cepet diul iya gede diwali ke sakit ini gua ngomong nuwakal bajingan tobat mau masjid tenan boleh gitu tenan wis mata ini kalau ada sana film wis mata ini mau sangat bulog Soalnya nggak iso mungkiri gerakan ingin tobatnya apa tuh tobat tenan sampai takut itu. kalau mau mata ini jangan sama sama tobat gua kita mau buat tenan gini apa amru satu kemauan gua pengen tobat tenan bareng pendeta yang menulis satu mau patah ini bisa mati satu tetap aja kalau tobat amru maksudnya Sami gak ada cerita tentang hadis Ono perempuan tukang zino Mulai roh asu ngelati lemah saking Dia ini nafsi ini mesti kerana apa ngelat Terus di ngombe kange sepatu Ini kan sebaliknya tobat ya Amru Tak amru kan jemput saya Malah enak sampai jadi wong soleh, jadi wong soleh sing adil, mau jadi kurang ajar. Kalau pulau jinan jadi wong soleh kurang ajar. Kurang setuju Mas Irmanto, tapi cerita lima bulan ini buat ingat betul cerita ini. Makanya saya tidak sombong, aku terus mantap jadi Islam sederhana nenggone ikhya ngoten cerita ceritanya, ini versi Imam Ghazali tapi kula pendapat. wonten tiang sekelompok orang soleh terus saya ini kemana kulo kang romanto ini mana dan soleh kan gue kelompok soleh melaku laku gak nabi bisa wonten gendo tuh kan. itu mau nih ya allah alangkah nikmatnya saya adik kan jadi kelompok itu Terus yang misalnya Mas Romanto, Pak Ji, semua coba, Cius, Ji, kelompok solihin, marahnya mencet kelompok solihin soleh keren ya kelompok soleh Dungu spontan ya Allah Anak bahagia saya andikan jadi kelompok ini Lah spontan saat ini sauke ini langsung melaku menuju kelompok itu Lalu ini terkenal gendo, tukang zino, tukang mata ini Wah, arisi ya sebenarnya Derek Nabi Nawawi, Derek Nabi Soleh, bareng Sinten Gendok sampai Risi ya Nah ketika Risi ini kita akan gila. Duh, aku jadi orang ini, orang Zino, orang nakal Nah saat itu juga Terus Allah nanti wahyu nih dari Nabi Isa. Hei Isa, kelompok musoleh ini sekarang juga tak status no zero kosong. Lepung bajingan ini sekarang juga tak status no soleh. lima gaya Robi, kena kengeng nopo ya Robi. Mergo, wong soleh soleh kurang aja nilani mafiroku. Hmm. Nilani mafiroku. Membatasi mafiroku kan juga adil gak bisa wong sing dolim mau nanti nangis kepengen kalau kelompok ibu, kok kue sing soleh dol dungo nanti dilarang gak adil lu kita kadang soleh soleh kurang ajar iya. tanggap sing urung soleh sing dolim kadang kan dungo ya Allah kalau tak sing dolim anak turun kulo supaya buatin dolim berkatus kiamat itu kan sementara Kiai Ahmad itu kurang ajar di anak ya cukup itu cukup itu lu kan betul adil itu wae wong sing Polis ngoten nggih. Betina itu mau ya anak turun berapa ben ngatus kiamat. Tapi kita ratin. Didik anak turun. Jokowi iku kan mboten adil. Paham? Jadi betapa kita saat soleh kurang ajar. Lalu saat soleh kita kurang ajar itu mau. Gara-gara pekeh nak soleh, monggo pekeh. Monggo hukum rasa ya kurang ajar, ini yang kurang apa? Kurang ajar. Mana cenderungannya mbak kulo usulah. Mana kulo nggak mereka ngandu so tenan <laughs> <laughs> aku semut nggak usulah tenan. Karena orang bulan. Kalau gua gak aneh kan mau Diurat mantan sesak, Paham gak? Kita kalau amro dari ini kok itu ilmiah. Jadi ala lagu kol kuat. Amro nah amro bisa rubah pada kasus nabi Isa niku. Jadi spontan ya Isa aku saya ingin wahyu dengan gue. Posisi wong di podo nol kate. Gara-gara Allah tersinggung, makiroi di kilah kan betul nanti lah Allah nopo dengan nih wong berdua wong ya Allah alangkah bahagia saya kalau saya jadi kelompok itu saking sauke itu spontan dia ujung-ujung kalau laku saking sauke beruntung nih tapi betul nanti tidak ada cakar rumah tuh ide dan banau itu kelompok solihin ujung-ujung orang sopo terkenal gendo sopo joksen sopo aku kan risi ya dari sini sampai ini Allah gak berkenan sakit malu, mereka sangat ingin hormat ngomong soleh atau ingin jadi orang soleh sama ada sing gaya mau kecampuran ngoten niku kan Nanti beda ada diwaya kiai udah beda tenan. Satu sih tenan kan ada. Ya. Ini ya. Kita ada beda sarojo. Sarojo. Oh, mungkin sih rojo niro baptisan nih. Dan kita ini jadi amru ya. Berarti amru itu setiap sakit mawon nggih sok wis niku tenang, Duzino mau mata mateni uang tenang, Kau bilang tenang dari korupsi tapi ya kok iso diwali bajinya pas tobat sakit mawon amru Nah dinas nih gua wis dibaya muka di bangun tapi dia hati tetap mati pulau kan jalur agama nih jenengan itu mau uang bayar malah sini misalnya Gusnul Khotimah ini mana nih semua tatanan agama misalnya gaji gak materi uang gak mengadu korupsi Ya Allah, kamu tuh itu hati bener yang mau kalibal pun sabit kalbi ala lagi Sama nanti gedeng santri, orang fungsinya santri aku mau di rumah dihormati gunanya apa? Mau lagi janggal, ya janggal tenang. Bahkan sesuai sama janggal, mau muncul wah ya kok kan dulu sebab mau janggal. Jadi <laughs> misalnya hati atau mau janggal, sesuai sama janggal, bujur sama janggal. Iya kan untuk apa? Mau iya dan duit, mana janggal kan lagi? Tapi nanti lagi bersih, jangan tenang, gak ada duit ribet Iya, ya, ini bisa sedulur Eropa, dulu ke kan? Tapi baru nih baru lupa menang, hati. Ketinggalan, orang kita nih. Wira bote hati, jadi yang paling bagus itu satu kalbi ada jadi begini ala lagu kalbu. Kalau amrul ngeri lah, itu amrul padahal mau tidak kau tuh amrul bayar. Setiap saat gampang apa? Rubah tidak kau tuh amrul, nambah aku lagi pun. Kemudian kau ya